يدلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram Wahai yang maha menata berkahilah majlis ini Tempat ini milikmu, kami semua milikmu Kebenaran hanya milikmu, kami dapat mengenalmu hanya dengan karuniamu kami merasakan indahnya Islam hanya dengan pertolonganmu Semua kebaikan hanya datang darimu ya Allah Rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul alim Wa tub alaina innaka antat tawabur rahim Amin ya Rabbal Alamin kita semua tidak ingin sengsara. Benar? Tidak mau sengsara. Ada yang menganggap kalau kaya bahagia. Sehingga pontang-panting mencari kekayaan. Tapi ternyata ada yang kaya itu seperti meminum air laut, makin haus sehingga tidak ada berhentinya punya satu lembah emas dia sibuk mencari lembah lainnya koruptor itu saya kira bukan kecil gajinya sudah cukup tetapi karena hatinya miskin maka dia tidak pernah cukup dengan kekayaan yang ada walaupun harus mencuri hak-hak orang lain jadi yang namanya kaya bukanlah identik kaya harta. Tapi rina fi qalbi. Kekayaan di hati kita. Tetapi sementara ini kita sering menyangka orang sukses adalah orang yang kaya harta. Padahal yang sukses adalah yang kona'ah, yang kaya hatinya saudara disuruh pilih mendingan mana? Mendingan jadi orang kaya atau menjadi orang yang pas-pasan? Mendingan jadi orang kaya hatinya juga kaya hartanya pas perlu ada gitu. Kita akan coba sama-sama bahas kali ini al qani dan Al-Mughni Allah yang maha kaya dan Allah yang maha pemberi kekayaan <clears throat> Al-Ghani dan Al-Mughni keduanya terambil dari Ghain, Nun dan Ya maknanya adalah kecukupan jadi sebetulnya asli kaya itu adalah yang cukup pas perlu cukup karena ketika kita didera oleh merasa tidak cukup Itu kita sudah miskin Walaupun punya harta bertriliun-triliun Ada orang yang punya kambing 99 Dan menderita Memikirkan kambing tetangganya yang kurus Satu Kenapa?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 Nah saudaraku sekalian, kurang lebih seperti itulah orang yang mengumpulkan sesuatu tidak ada manfaatnya. Jadi bau kemana-mana. Lumpurnya sih manfaat, tapi air lautnya tidak. Nah saudaraku, kenapa orang kikir? Orang kikir pasti kurang iman karena orang yang yakin kepada Allah tidak akan kikir. Orang kikir seperti menggunakan baju besi setiap mau mengeluarkan uang menurut Rasulullah baju besi itu menyempit sehingga tangan terjepit sengsara. Tapi orang dermawan setiap kali mengeluarkan uang baju besinya jadi longgar, jadi nyaman. Begitulah orang-orang yang bebas dari kebakilan dia akan nyaman hidupnya walaupun uang banyak tapi kalau kikir dia menderita <clears throat> ini sebuah kisah nyata pada waktu di tanah suci ada seorang bapak muda yang sedih sekali menceritakan keadaan ibunya beliau sayang kepada ibunya tetapi ibunya ini punya penyakit kikir. Suaminya, saya mohon maaf menceritakan ini tidak bermaksud menyebut eksplisit siapa orangnya, tetapi hikmahnya. Sebelum menikah sudah banyak uang, sehingga ketika menikah suami tertekan karena tinggal di rumah sang istri. Setiap ada masalah, suami diusir Sesudah pensiun suami lebih tertekan karena dianggap takut menginginkan istrinya meninggal. Anaknya mengatakan kami bersyukur ayah kami meninggal duluan. Karena kalau tidak meninggal tertekan disangka ingin menghak harta sang istri. Tapi sesudah suami meninggal yang jadi bulan-bulanan anaknya tidak mau dibuatkan makanan oleh anaknya takut diracun tidak ada makanan dari anak kamar dikunci harta disimpan di kamar dan dibawa kemana-mana kalau demam sedikit ditelepon anak-anaknya kamu nyantet ibu ya anak-anaknya sedih sekali tidak pernah makan sama-sama dibawakan makanan tidak dimakan jadi makannya membeli oleh pembantu dan pembantunya berganti-ganti karena berhasil mengecoh majikannya. Yang paling repot adalah kalau uang yang disimpannya lupa nyimpan karena sudah sepuh. Pasti anak-anaknya disangka mengambil padahal tidak ada satupun yang mengambil. Jadi di rumah itu sendiri ditemani pembantu dan kunci dibawa kemana-mana ya. Sengsara oleh hartanya Bahkan untuk makan saja kikir Untuk apa? Betapa tersiksanya orang yang kikir Pada saat yang sama ada kisah juga seorang pedagang bubur Yang punya saudara yang yatim piatu kuburnya laku dan diajarilah anak ini sampai remaja dan jadi seorang pemuda ayo dagang bubur ini kisah nyata lalu pedagang bubur ini laku pemuda ini sampai berdatangan dari luar kota pemuda ini tidak tega melihat orang antri beli bubur dia sehingga resepnya ditulis dan difotokopi dan dibagikan kepada para pembeli saudara kenapa melakukan ini? Ya, daripada antri di sini kan bisa buat di rumah atau bikin usaha yang sama di tempat lain. Nanti gimana saudara jadi enggak laku? Resepnya dibagi-bagikan. Bagaimana tidak laku? Paman saya saja yang ngedidik saya begini tetap rezekinya cukup. Pas-pas saya juga maju. Kenapa saya jadi takut membagikan ilmu ini? Beliau lihat pamannya senang membagikan ilmu. Yang diberi ilmu maju dan paman tidak berkurang rezekinya. Karena paman ini yakin rezeki bukan dari pembeli, rezeki dari Al-Ghani, dari Allah yang Maha Pemberi kekayaan. Tidak berkurang. Silakan dibedakan, rasa-rasakan saja oleh saudara Mana kira-kira yang bahagia, yang kaya raya dan terkunci kekayaannya atau yang senang berderma? Allah Maha Kaya. Ciri ke orang kaya, maaf, ciri orang kaya bukan Allah ini ya. Ciri orang kaya adalah orang yang tidak membutuhkan, tidak bergantung kepada siapapun. Tapi orang sekaya apapun pasti bergantung Allah maha kaya yang tidak perlu apapun dari siapapun karena segala-galanya milik Allah Allah tidak memerlukan kita kita ada, kita tiada Allah maha perkasa, maha ada, maha mulia kita patuh tidak nambah kemuliaan bagi Allah kita maksiat tidak nambah kehinaan sama sekali tidak tersentuh kita minta apa saja kalau diberi tidak berkurang kekayaan Allah karena dia pemilik segala-galanya dan mau dibawa kemana orang kaya korun harta karun korun yang meninggal hartanya terpendam mau dibawa kemana dari dulu dunia di sini aja giliran ngaku-ngaku benar coba saudara lihat orang-orang kaya ujungnya bawa apa Gak bawa apa-apa Kalaupun dibawa ke kuburan Tidak lama ada yang ngebongkar ya. Saudara punya toko emas Coba Setiap jari saudara pasang emas Lihat dua hari lagi mayat saudara Tidak ada jarinya ya. Coba pasang kalung berlian Kubur Nanti tidak ada lehernya kemana? Dunia di sini saja. Masih ingat istana negara dibangun oleh Belanda. Belandanya sudah kemana? Istananya masih di sana. Jepang jauh-jauh ke sini repot-repot. Pada meninggal istana awet. Mau kemana? Dunia ya di sini aja. Geger kalong dari dulu ada. Saya nggak lama suatu saat nggak akan nggak ada gak apa-apa memang dunia hanya tempat singgah makanya lihat dunia jangan oh, ah, kebiasaan hanya tempat singgah benar lihat orang kaya nggak usah iri saudara ya hanya di hati lihat mobil bagus ya hanya kaleng tidak usah disebut ya karena nyebut hanya kaleng ini ada dua kemungkinan ya ada iri nah hanya kaleng kalau nggak punya ya sudah kaleng karet plastik subhanallah ya gitulah hmm dah nanti yang punyanya meninggal mobilnya pindah ke anaknya gitulah ya ada apa-apanya ada apa-apanya ya kan Makanya jangan gimana lihat dunia, gak ada apa-apanya. Yang kaya belum tentu makan enak. Kasih aja asam urat, peres tuh duren tuh. Say goodbye. Ya. Dikirim duren satu karung emosi. Disangka mau membunuh ya punya peternakan sapi kasih aja oleh Allah kolesterol beres ya senyum aja lihat sapi belum sakit gula udah walaupun punya tanah berhektar-hektar perkebunan atau pertanian ditimbang dia segini belum lagi sariawan ya wah Dulu mulai Allah dikasih sakit gigi, waduh dikemut tuh. Belum radang tenggorokan, cap kaki tiga ya. Wah jadi promosi begini nih. Ah dunia, benar? Makanya tidak usah kesengsrem, Boleh kaya, boleh. Tapi dari itu juga ada garisnya, nggak mungkin semua kaya, ya. Kalau semua kaya repot. Siapa yang nyukur rambut kita? Mau satu miliar sekali cukur. Kalau semua kaya tidak ada supir angkot. Kan pernah ada seorang katanya doakan beliau seorang doanya mustajab di sebuah kampung nggak tega lihat petugas sampah doa ya Allah petugas ini Jangan biarkan miskin Cukupi rizkinya ya Allah Lihat tukang jahit yang bawa sepeda dan memang Aduh Nggak akan cukup buat makan Kayakan Suatu saat Datang lagi ke desa itu sudah pada mamur Ini kisah saja Tapi kotor Tidak ada tukang sampah Bajunya robek Tidak ada tukang jahit repot ini sederhana saja Iya kan karena kekayaan itu bukan hal yang hebat karena garong juga dikasih kekayaan gangster kurang gimana kekayaannya Iya kan jadi kita mau apa sekarang minta ghina fi kalbi minta dibuat hati yang kaya Rasulullah pemimpin utama terkenal dengan kekayaannya tidak? Apa Rasul punya istana? Apa Rasul punya singgasana? Apa Rasul pakai mahkota? Apa bajunya bertabur tanah jasa? Tidak. Waktu peperangan Perang Hunain Rasulullah naik keledai merunduk sampai keningnya hampir menyentuh punduk keledai dan pelananya biasa. Padahal itu manusia terhebat seantero jagat. Jadi sudah mulai sekarang jangan ukur kehebatan dengan kekayaan duniawi. Setuju? Karena orang yang paling hebat juga biasa aja duniawinya. Akhwat ada nih yang dengar? Jangan mengukur calon suami dari materinya ya yang penting soleh dan banyak rezekinya itu ya. ahwa tegang soleh dan fakir katanya nah saudaraku sekalian Al-Quran menyebut Al-Goni ini 20 Goni ini 20 kali Coba surat ke-9 Ustaz Fuad Surat ke-9 ayat 28 Nah, ya ada? Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من فضله إن شاء Innallaha alimun hakim Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki sesungguhnya Allah Maha mengetahui Maha bijaksana Surat An-Nur surat ke-24 ayat 33 32 dan 33 وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu Dan juga orang-orang yang layak menikah Dari hamba-hamba sahayamu Yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka Memberikan kekayaan kepada mereka Dengan karunia-Nya dan Allah maha luas pemberiannya maha mengetahui tuh para ustadz di sini dulu datang belum pada punya sesuatu sudah cuma sedikit ya lalu Allah memampukan sekarang pada punya rumah kendaraan keluarga, anak. Di Darut Tauhid ini kelihatan tumbuh Allah yang memampukan. Saya juga tidak pernah bisa kepikir ini bagaimana ada pesantren segede ini. Aneh. Karena tidak masuk di akal ujuk-ujuk ada bangun masjid di sana ini tanah kosong luas tanah dipagar tanya kepada guru wah khair afandi dulu wah ini tanah dipagar harga naik cuek saja itu guru dan baik gitu biarin minta sedih minta seeti ke Allah minta loba ke Allah minta loba wes sekalian gitu Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Minta banyak aja sekalian. Alhamdulillah, beres kebeli. Nah, kita nih suka ragu-ragu kepada Allah yang Maha Kaya. Kita lebih menghibah kepada orang kaya yang sebetulnya miskin jiwanya. Seneng punya kenalan orang kaya, pengen kepeceretan kekayaan dapat kartu nama dari orang kaya seneng anak kartu namanya bagus mobilnya bagus kita tidak tahu itu rental begitulah sering terpedaya Bukan tidak boleh kita menghargai orang kaya Tapi jangan nyantel hati kita sama orang kaya karena yang membagi rezeki itu Allah. Walaupun dekat dengan kita, kalau dibikin oleh Allah enggak ada jalur rezeki dari dia enggak keluar tuh. Walau kita sudah mendek <laughs> jajanin. Hmm. Lihat handphonenya banyak, weh handphonenya banyak. Iya, saya koleksi handphone, habis aja. Kan ada yang suka toma. Punya saudara kaya, punya teman kaya, mau aja ke sana, suka nge-SMS, "Apa kabar, Om?" Halo, tahu sebetulnya bukan membutuhkan kabar, Om. Dompet, Om, itu kan. <laughs> ngaku lah Padahal tidak mungkin orang itu mengeluarkan uang tanpa izin Allah. Enggak ada rezeki yang bisa datang illa biiznillah. Tenang aja. Boleh bergaul dengan orang kaya, boleh bergaul dengan orang tapi enggak ada hati berharap dari dia. Dilatih ini. Kita biasa ketemu teman yang banyak uangnya maunya nraktir, nanti pengen ketemu terus tuh. Terutama kalau lagi enggak punya uang izah kita akan turun Jangan senang ditraktir terus Sering-sering ditraktir Kita akan turun kemuliaan kita Kalau udah cukup Ayo jajan cukup Kita uang pas-pasan Ayo jajan baso Bayar oleh kita Padahal itu harta inti Jatah dua hari ini <laughs> udah saum dua hari nggak apa-apa Allah udah tahu ya ya Allah saya jaga kemuliaan ini ada kecenderungan hati tapi makin yakin Allah yang maha kaya dan makin hati tidak bergantung makin kaya kita makin selesa nyaman makin berharap apa yang ada di tangan orang lain nggak bisa ikhlas Semakin kita menginginkan ada sesuatu yang ada di tangan makhluk orang lain, nggak bisa ikhlas. Kebaikan kita cenderung karena ada yang di tangan dia. Benar? Coba kita rajin nolong. Karena apa? Karena tahu dia bakal ngasih uang. Nah yang kopet mana sing kuat lah. Ini ada dua ibu-ibu <laughs> bertamu ke sini satu orang kaya, kopernya berat, bu saya bawakan. Yang satu ibu-ibu naik beca, kopernya rada ringan. Ibu harus kuat menghadapi Semakin berharap dari apa yang di tangan makhluk nggak bisa ikhlas kebaikan kita kepada dia. Padahal Allah maha dekat dibanding orang yang kita mintai harapan. Dan Allah yang memiliki kekayaan dia. Dia nggak punya kekayaan. Dia sama nebeng. Maka saudara bisa bayangkan izzah, muruah dari Rasulullah itu sangat terjaga, ya. Pedagang juga begitu. Ketika ngincer uang orang cenderung tidak cenderung berlebihan. Tapi jangan ngincer uang orang, ngincer ridho Allah. Bagaimana ini Kang? Jeruknya manis atau tidak? Tuh saya berat menjawabnya Pak. Yang ini yang sudah saya rasakan menurut saya manis ada asam-asamnya. tapi yang lain saya nggak berani jamin pak karena saya belum kenyotin <laughs> saya belum kupas satu persatu Berani gitu? Oh, coba Jualan, oh <laughs> gimana nih? Bener pak, maaf saya nggak berani mengatakan sesuatu <clears throat> Dek, baru kali ini loh saya lihat pedagang yang ngomong kayak gini Kenapa dek? Allah memperhatikan saya om Saya nggak bisa bohong Takut Allah nggak suka Nggak pengen laku Saya pengen Allah suka om kalau Allah suka Allah pasti bikin laku Kalaupun gak laku gak apa-apa Salah Allah ridho Luar biasa deh Ya sudah om borong aja <laughs> Tapi dicicil ya 10 <laughs> Luar biasa kan Bisa kebayang pedagang seperti itu Kira-kira anteng tidak Anteng tuh karena udah kaya hatinya, nggak menjilat, nggak menipu. Mau apa ngurangin timbangan? Eh? Mau apa? Mau apa? Mau apa janji palsu? Mau apa muji-muji barang? Muji-muji barang tetap aja kalau oleh Allah nggak laku mah nggak laku. Nggak usah serba dipuji, lempeng. Begitulah dalam segenap kehidupan kita upayakan kalau pengen jadi orang kaya putus harapan dari apa yang di tangan makhluk. Kalau mau berbuat baik, berbuat baik aja. Udahlah Allah pasti menilai kok. Pasti. Pasti Allah melihat, pasti Allah menghitung, pasti Allah membalas. Ini bukan pakai insya Allah ya. Kalau udah janji Allah mau udah pasti. Kalau kita insya Allah saya datang. Tapi kalau janji Allah mah itu udah pasti. Tidak ada eh, Allah memungkiri janjinya. Hanya bentuk, waktu, eh, cara ya itu sesuka-suka Allah. nggak usah sesuai dengan kita inginkan. Kena pendek penilaian kita tentang yang terbaik menurut kita. Ya kan? Nah, gimana kalau dililit hutang? Ada yang punya hutang di sini? Tahu saudara kenapa nyebut banyak? Hah? Karena saudara nyari teman. Tidak mau memikul sendiri. Ada. Itu kan kurang pede. Persis seperti yang acungkan tangan. Padahal tidak disuruh mengacungkan tangan orang lain. Tangan sendiri. Tapi karena kurang pede. Ada yang punya hutang di sini? Tuh kan bisa ngomong gitu ya enggak? Mau doanya? Namanya doa lun luhut lunas hutang. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid. Ada yang sedang tepekur di masjid. Hei eh, Abu Umamah, Kenapa engkau di masjid Ini bukan waktu sholat Ya Rasul saya lagi risau Saya dililit hutang Maukah engkau kuberi doa Agar lepas dari kerisauan Dan lepas dari lilitan hutang Mau? Loh, bukan hanya saudara ke Abu Mama <laughs> Saudara Abu Mama ini ya saya lihat wajah saudara jadi lebih cerah nih seperti ada secerca harapan. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hajani Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kebingungan dan keresahan kegelisahan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasli. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan bakhil wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal dan saya berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan penindasan orang sudah apa belum ada di buku doa ya doa itu sebetulnya pemandu amal jadi kalau ingin lunas utang, ternyata yang dibutuhkan itu adalah minta tidak bingung. Tidak bingung ini artinya yakin. Iya kan? Orang yang bingung kan yang tidak yakin. Orang yang yakin tidak bingung. Benar? Apa artinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani yang paling penting adalah yakin Allah satu-satunya pemberi rizki. Sepanjang mencari rizki dari selain Allah, hatinya menganggap ada pemberi rizki selain Allah, bingung. Bagaimana hilang kesedihan? Patuh ke Allah, Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Artinya kalau pengen lunas hutang, hati harus yakin ke Allah yang kedua ibadah harus zikirnya harus kuat ke Allah. Wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Minta jangan lemah eh, dan malas. Jadi kalau mau lunas utang harus dobrak diri ya. Enggak ada lemah, enggak ada harus fight jadi kalau mau lunas utang tuh kita minta fight dalam hidup ini. bika minal jubni wal bukhli. Tidak ada pengecut. Hebat kan? Aneh ya? Minta lunas utang tapi jangan pengecut. Artinya kalau ditagih hadapi. Ke Nah, bilangin bapak nggak ada. Bapak udah punya utang, ngebohong, ngajarin anak kebohong Jantan dong pak. Sebetulnya bapak jantan. Hanya hari ini bapak betin. Majulah. Kan sekarang katanya suka pakai debt collector, iya. Eh, beberapa hari ini Allah menakdirkan ada seorang pedagang yang sedang lesu dagangannya dan dikejar-kejar debt collector. Ha, dia datang sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Ya hadapi saja. Tapi dia sangar-sangar. Udah settingnya begitu oleh Allah. Udah sholat tobat aja sholat dan tobat yang banyak. Tapi dia ngikutin ajak sholat yang sore-sore alhamdulillah dia nggak ngapa-ngapain besoknya ah bosnya datang katanya tapi bosnya baik malah mau ngasih pinjaman baru coba baik tapi tetap dikawal yang sangat itu katanya nah itu ujian dari Allah utang segitu aja babak belur jangan pengen ngutang lagi lambat laun dia mengatakan Demi Allah katanya sejujurnya Baru kali ini saya merasakan hati yang tenang Yang tidak dapatkan selama ini Padahal dagangan lagi lesu Di depan ada yang nagih Buat bayaran anak sekolah masih kurang Tapi entah kenapa hati saya jadi makin yakin Ada Allah Allah yang akan mencukupi Itu memang harus didatengin Saya nggak tega aja nyebut berterima kasihlah sama yang sangar-sangar itu ya karena itu memperkuat ibadah ya. Coba yang datangnya senyum, senyum, hey wanita, malah jadi tergoda lagi ya. Nah, saudaraku sekalian, jangan risau kalau punya utang periksa aja dulu utangnya untuk apa. Utang produktif, utang konsumtif. Kenapa kita banyak berutang konsumtif? Nggak jauh tuh pasti karena pengen dinilai orang. Orang punya handphone, masa handphone kita kedaluarsa. Cicilan handphone. Motor cicilan. Maaf sudah yang nyicil tidak usah tertekannya. Saya tidak membaca aura saudara ya. Tetapi getarannya tuh seperti getaran getaran cicilan Ya. Ada cicilan karena perlu, ada cicilan tidak perlu. Kalau udah ingin itu nafsu tuh. Kalau perlu panjang manfaatnya, kalau ingin sebentar manfaatnya. Orang-orang yang miskin hatinya biasanya banyak keinginannya. Ingin handphone baru, ini modal baru, uh terus dilihat lagi, tiap lihat toko lihat ya. Udah dapat, udah seminggu udah Udah bosen gitu aja. Barang tuh memang begitu. uh waktu ingin nyicil motor abis-abisan Udah ada keliling kampung, masuk angin kerok, udah bosen ya. Saya dengar katanya ibu-ibu kalau pengen food processor baru, uh, 24 kali nggak ada artinya pak. Dibanding makanan terproses dengan baik, pencernaan jadi bagus. Hari pertama mulai jebol ya belanja karena jus apel yang makanan sebulan sekali jadi tiap pagi tekor kan mulai seminggu dicuci simpan aja di atas lemari mulai enak aja tiap lihat bulan ya 23 bulan pak penderitaan itu teh ingin orang-orang miskin hatinya banyak keinginan duniawi udahlah pengen jus mah tinggal di sana apa tuh beli jadi atau kalau enggak gimana parut aja apelnya ya masukin kaos kaki reda <laughs> jangan kaos kaki lah singlet ya ada mirip Pak, memang tidak perlu pakai garam. <laughs> Sia-sia ini hadirin. Ini serius hadirin. Tidak harus kok segala punya, ya kan? Kalau nggak pengen kita jadi orang yang miskin adalah mulai kurangi keinginan yang sekunder, tersier. Dan nggak, oleh Allah dibuat tidak lama aja. Rasulullah itu nggak pakai istana, ada nggak ada keperluan istana. Coba Rasulullah nggak pakai singgasana, enggak tuh, udah nggak ada perlunya. Tidak pakai mahkota keburat-burat ya. Kasihan para raja tuh dibebanin kepalanya pakai besi susah. mah. tanda jasa ya yang sudah-sudah adalah. Tapi asa Coba lihat saudara di KPAD banyak di sana tentara berjasa, nggak ada satupun yang ke masjid bawa tanda jasa. Bukan dipasang ke masjid itu sini wing terjun. Aki kunaon aki teh. Cucu kan bingung aki kecuali cucunya yang disunat baru pakai tanda jasa biasa kan anak-anak TK tuh kemana-mana pakai baju tentara. Ay sudah sepuh mah ada malu ya Benar? Nah saudaraku sekalian ayolah kurangi apapun yang sebetulnya tidak perlu Ini akan memperkaya hati kita Orang lain punya kita nggak punya nggak apa-apa Dulu aja nggak ada handphone dunia aman-aman aja ya Kenapa sekarang nggak ada handphone seperti kehilangan nyawa Saya juga perlu handphone ya Cuma kalau saudara harus jual ya jualan apa-apa. Masih ada telepon umum. Nah, pernah suatu saat takdirnya di Korea lihat perusahaan handphone Pak, maaf saya tidak hafal pastinya tapi insinyur handphonenya itu handphonenya sederhana. Dulu belum secanggih sekarang. Kenapa handphone saudara tidak berwarna? Lalu dia bertanya, "Oh, Telinga saya tidak memerlukan warna Beliau memang perlu handphone hanya untuk didengar Lah kita Coba itu Handphone canggih Sekali motret gak tahu manggilnya Ini gimana gak keluar lagi Karena mampu Masih mending yang repot tuh yang memaksakan diri Ayo ah Mau jadi orang kaya? Kurangin keinginan dunia. Beli yang perlu, bukan yang ingin. Orang tetangga punya, kita nggak punya, nggak apa-apa. Kita nggak perlu ini kok. Wah, tetangga punya kulkas besar. Kita buat apa kalau isinya hanya es batu? Ya. <laughs> Ngaku. Kita kan awet isinya karena es batu ada sekali masukin buah-buahan nggak boleh dimakan karena ah, nyiksa diri ayo teman-teman punya motor kita belum sanggup nggak usah maksain diri punya motor berat perawatannya oli belum kempes belum kan, STNK belum licun ah dah naik sepeda aja sehat kecuali perlu tapi jangan juga nyiksa diri. Wah helikopter mahal. Kalau perlu beli. Jangan beli helikopter murah. Masalah nanti ya. Jadi ini bukan berkaitan dengan mahal murah perlu atau tidak, ya. Setuju hadirin? Kalau ingin jadi orang kaya, hatinya adalah mulai latih untuk tidak terjebak oleh ingin kalau lagi paksang ingin pengen tahan aja karena kalau sedang ingin ngebohong tuh nafsu tuh Ih, bagus saudara perlu nanti nggak ada lagi kesempatan keburu dibeli orang loh kalau misalkan ada di sebelah sana jualannya sebelum ke masjid ke sana dulu nengok dulu barang dagangan ya wah masih ada baru sini kan tidak khusus sholatnya ya Allah jangan-jangan keburu dibeli gesit balik Wah capek makin mahal makin bagus makin membuat kita terpenjara siapa yang paling tidak tenang sekarang tahu yang sepatunya paling bagus dan baru serta belum lunas tadi itu hadirin makin mahal makin memenjarakan diri kita ya kan mobil bagus takut kegores anak yang ngegores anak yang dipukul dia lebih sayang kepada chat daripada ke anak lah Bukan tidak boleh punya yang bagus Bukan tidak boleh punya yang mahal Kalau perlu sok Kalau enggak jangan <coughs> Itu membuat kita kesiksa nanti Setuju hadirin? Jam berapa sekarang? Wah sudah habis waktunya hadirin Kok cepat sih rasanya ya? Hah? berarti umur makin tinggal sedikit. Nah itu saja pesannya. Kalau ingin selalu ada rejeki banyak sedekah, ya. Maaf. Oh, Alhamdulillah hari ini tadi Mas Bawono Catur Putranto usia 24 ini yang syahadat hari ini Johannes Mark Sebastian 21 tahun Asal Jakarta Cahya Suma Prima Widya Asal Jogja Barusan sudah syahadat semua Allah yang memberi hidayah Karena semuanya yang masuk Islam juga Ciptaan Allah Milik Allah Kalau tahu isi hatinya dan Allah beri hidayah tidak ada yang harus merasa berjasa ya wah di Darul ini banyak yang masuk Islam suka-suka Allah yang ngislamin ya kita tidak boleh Alhamdulillah doanya ya. nah, Allah tahu itu Alhamdulillah pura-pura nyebutnya segala puji bagi Allah padahal pengen nebeng dipuji dah Allah tahu Rekan-rekan Semula acara malam Jumat ini Saya akan berkurang jadwalnya Jadi sebulan dua minggu sekali Tetapi hasil pooling Yang tidak dilakukan dan tidak diumumkan Katanya Katanya keberatan Ya mudah-mudahan ada umur Mohon doa saya harus mencari ilmu di suatu tempat lain ya sehingga untuk kesini mungkin harus ngejar dengan perjalanan yang jauh tapi mudah-mudahan dengan menuntut ilmu nanti yang disampaikan bisa lebih bermakna agak jauh memang ya begitulah saya sangat ingin jamaah ini suatu saat bisa umroh sama-sama Bisa haji sama-sama ya Di tanah suci itu takdir Rasanya lebih mudah dirubah karena tempat mustajabnya banyak Dosa bisa diampuni dengan signifikan Dan doa-doanya mustajab Dan sekali sholat, seratus ribu kali sholat mintalah ke Allah ya ya Allah pokoknya entahlah bagaimana engkau caranya yang penting saya pengen haji pengen umroh Karena minta gitu enggak itu yang diminta bukan pengen motor pengen handphone pengen jodoh pengen Allah dulu atau ya kalau udah deket dengan Allah Allah ngasih yang terbaik semuanya juga milik Allah ya kan halo Hei, betul kah? Kalau ngaji bukan untuk hafal Quran, ngaji itu untuk dekat dengan Allah. Jadi hafal itu bonus dari Allah. Kalau tahajud bukan untuk lunas hutang, tahajud itu supaya dekat dengan Allah. Perkara lunas hutang, tidak sebetulnya Allah udah tahu kita ketekan tahajud yang bagus. Saum bukan untuk langsing. Ayo eh timbangan. Eh, udah saum Daud dua bulan. Nggak kurang <laughs> memang siangnya saum, malamnya buka. Nah, kenapa rajin saum? Pengen dekat dengan Allah. Kenapa kamu rajin sedekah? Pengen dekat dengan Allah. Asal Allah ridho. Kenapa kamu jujur? Karena saya ingin disukai Allah. Kenapa kamu pekerjaan rajin? Saya supaya dicintai Allah. Kenapa kamu dihina orang kok sabar? Karena saya ingin disayangi Allah. Allah aja. Nggak ada niat yang lain, ya. pasti Allah tahu siapapun yang mencari dia pasti wa na'lamu ma bihi nafsu dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya itulah orang yang beruntung jangan takut tentang dunia ini cuman mampir aja makasih hadirin tanggal 18 Maret 19 Maret saya diundang di Universitas Islam Kebangsaan Malaysia ada acara di sana kalau saudara-saudara ada yang mau ikut ke sana boleh memang ada yang gratis tapi ketemunya di gerbang kampusnya kalau mau dari sini kita lagi nyari tiket yang murah kalau ada yang mau ikutan perhatikan aja mudah-mudahan ada hikmahnya di negeri seberang Malaysia Malaysia itu negara milik Allah juga ya saya heran kalau bertengkar karena sepak bola, karena batik kebangsaan itu tidak boleh merusak innaman mu'minuna ikhwah bangsa itu tidak boleh menjadi hebat melampaui ikatan keimanan betul setuju apalagi karena sepak bola dua satu di akhirat kita nggak bawa-bawa bola ya kan bawa iman baik insya Allah bulan Maret nabung aja dari sekarang ya terima kasih rekan-rekan sekalian terakhir masjid sedang dibangun dulu tahun 1994 pertama kali membangun masjid wah dahsyat namanya masjid sejuta tangan dari mana-mana sampai anak-anak bawa tabungannya celengannya itu saking ingin punya masjid di sini sekarang Daruto itu sudah besar seperti ini untuk ukuran kita kita sedang perbaiki masjid saudara harus ikutan ya mau tidak ikutan enak aja denger denger denger sedekah seribu ini gitu-gitu amat rokok aja sepuluh ribu saudara tiap orang sini usahakan nanti wakaf ya sesuai kemampuan yang maksimal saya nggak tega kalau seperti Ustaz Yusuf Mansur tuh ampun tinggalkan motor nggak mungkin hadirin <laughs> ngeri saya kalau dengar ceramah beliau yang pulang motor ditinggal tinggalin saya mah belum kuat ceramah seperti ini tapi ninggalkan dompet boleh juga tuh hadirin <laughs> dan logi gitu ya janganlah logi susah jualannya nanti pulang dari sini malam ini sudah bertekad Insya Allah kalau ada umur malam Jumat depan bawa uangnya ke sini ya jangan sampai orang-orang yang kaya dari mana yang ngeborong bangunan itu ya tidak apa-apa sih tapi kalau kita nggak kebagian amal kan gimana ya jangan ragu-ragu demi Allah saya sumpah nih ya tidak akan berkurang harta dengan sedekah Demi Allah, Allah Maha Kaya, pemilik langit dan bumi. Tidak akan mungkin berkurang. Silakan bagi yang akan berwakaf, Allah Maha melihat, Maha menghitung, Maha menyaksikan.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 banyak yang ingat kepada Allah ada yang lupa, ada yang lalai, bahkan ada yang memusuhi, ada yang berbuat maksiat. Alhamdulillah. Allah menakdirkan kita berkumpul seperti ini. Padahal Allah tahu apa yang dilakukan oleh kita siang dan malam. Allah tahu hati kita jarang ingat kepadanya. Lebih banyak lupanya daripada ingat Kalaupun tahu sholat isya kita barusan Kemana pikiran Walaupun kening bersujud Hatimu Belum tentu bersujud Allah tahu maksiat Yang kita lakukan sepanjang Siang ini Bahkan maksiat yang dilakukan menuju ke tempat ini menutupi aib-aib kita Allah tahu kita jarang bersyukur Allah juga melihat bagaimana nikmat-nikmat yang dia berikan kita gunakan untuk berbuat maksiat semua kerasa kita dibalas habislah kita Maha suci Allah Yang maha sabar Memberikan balasan Yang maha baik Yang menuntun kita bisa berkumpul Bisa tobat Nikmat mana lagi yang akan didustakan Allahumma salli Muhammad Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika nasta'in Wahai yang maha menatap Ya Sami Wahai yang maha mendengar Ya Rokib Wahai yang maha mengawasi Ya Syahid Wahai yang maha menyaksikan segala-galanya Kau tahu Ya Allah Siapa diri kami yang sesungguhnya ربنا Wa illam takfir lana Wa tarhamna lana Kudanna minal khusir Ya Allah kami mengaku Kami sudah menjolimi hidup kami selama ini Sekiranya engkau tidak mengampuni Sekiranya engkau tidak merahmati Pasti kami binasa jadi orang rugi Ya Allah Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut ya Allah wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya rab ampuni sebusuk apapun diri kami sehitam apapun lembaran diri kami sekotor apapun tubuh kami ini ya senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Allahumma gfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Wahai Allah, kami mohon di malam yang penuh berkah ini selamatkan ibu bapak kami. dosa seluruh dosanya ah, solehkan sisa usianya ya Allah bahagiakan jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah ya Allah jadikan orang tua kami bisa jadi ahli surga kami mohon jangan biarkan seluruh Fatimah jangan biarkan ibu bapa kami tersiksa di kubur ya kami berlindung kepadamu jangan biarkan orang tua kami menjadi ahli neraka mu ya Allah wahai yang maha baik Engkaulah yang menguasai ibu bapa kami Siang malam dengan sempurna Ya Allah Ampuni guru-guru kami Para ulama Yang tulus Membimbing kami untuk mengenalmu Yang sepanjang harinya Sangat merindukan kami mencintaimu Muliakan guru-guru kami ya Allah Sempurnakan balasan Keluarga dan keturunannya Rabbana hablana min azwatina Wa durriyatina qurrata ayun Waj'alna lil muttaqina imama Ya Allah karuniakan kepada kami pasangan Yang membuat kami benar-benar mencintai Keturunan yang sepanjang hidupnya menjadi ahli taat ahlul yakin istiqomah di jalan ya Allah hanya kau yang maha mengabulkan setiap doa sempurnakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kami ampuni orang-orang yang menyakiti kami ampuni yang pernah kami sakiti ya Allah Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Wahai penggenggam langit dan bumi Tiada Tuhan selain engkau yang maha Engkau lah pencipta kami Engkau lah pemilik diri-diri kami Engkau lah yang maha tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat kami lah yang menggenggam takdir-takdir kami Ya Allah bukankah doa jadi jalan Rubahnya takdir Kami mohon ya Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah. Wahai yang maha menatap Jangan biarkan satupun yang bermunajat Kecuali engkau ijabah doanya ya Allah Ya ayu ya qayyum Biromatikan karena sekali Amin Amin Hadirin bagi yang masih ingin memohon Allah maha dekat Maha mendengar lah masing-masing Yakinilah hadirin Allah maha menatap Maha mendengar Allah Maha Kuasa merubah apapun segalanya dalam genggamannya sempurna tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolong hambanya doalah hadirin siapa tahu saat ini saat mustajab ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Ya Allah berikan kecukupan bagi yang kekurangan Ketenangan bagi yang resah Kesembuhan bagi yang sakit Ya Allah, ya Allah lepaskan dari lilitan hutang Ya Allah Ya Allah Berikan nikmatnya ibadah Kematikan kepada kami istiqomah ya Allah. Allahumma istiqomah. Ya Allah. Jadikan jamaah ini jamaah yang benar-benar para pecintamu. Orang-orang yang merindukan perjumpaan denganmu.